Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Sesungguhnya, beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.